Ayat ayat yang kemarin sudah kita bahas bahwa Rasul dan para sahabat disuruh memaafkan, disuruh membiarkan orang-orang Yahudi yang berbuat jahat terhadap mereka. Dan sekali lagi ayat ini sudah terhapus dengan surat Taubah yang kemarin sudah kita bahas. Rasul dan para sahabat disuruh menangkap mereka, membunuh mereka, sampai mereka menyerah dan membayar jizyah ya atau masuk Islam waqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum bunuhlah orang-orang musyrik itu dimanapun kalian temui dimanapun kalian dapati orang-orang musyrik itu bunuhlah ya yeah. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر Bunuhlah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir sampai mereka membayar jizyah dan mereka menjadi kecil. Ya. Ini sudah kita bahas, jangan sampai kita salah paham dengan ayat tadi 109 110 bahwa kita terus disuruh memaafkan, memaafkan, membiarkan tidak. Sekarang kita lanjutkan 111 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى mereka mengatakan bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Ini ucapan mereka. Ya, ucapan yang dibantah oleh Allah dengan mengatakan tilka amaniyuhum itu adalah angan-angan mereka, hayalan mereka, kebohongan mereka, Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Berikan burhanmu, berikan dalilmu, berikan hujahmu jika kalian benar. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Jika kalian benar apa yang kalian ucapkan bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Mana hujah, mana dalil. Ya. Ah, mereka tidak bisa membawakan dalil itu baik di Taurat atau Injil tidak ada. Ataulah ah, kita dari sini bahwa di dalam Taurat, di dalam Injil tidak ada penjelasan bahwa Yahudilah satu-satunya agama yang benar, Nasranilah satu-satunya agama yang benar, tidak. Ini sangat uh, berbeda dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan apa, Bu? Iya, inna dina 'indallahil Islam. Sungguh agama yang akan diterima oleh Allah hanyalah Islam agama yang akan diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Wa ghairal islami dinan fala minhu. Barang siapa mencari memeluk agama selain Islam tidak akan diterima. Kalimat seperti ini tidak ada di Taurat, tidak ada di Injil. Itu hanya ada di Al-Qur'an dan itu untuk kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa jika Islam sudah datang, jika Rasulullah SAW sudah diutus, maka tidak boleh ada lagi ajaran lain selain ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada lagi ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Ibrahim, tidak ada lagi. Karena semua sudah disempurnakan oleh Islam. Apalagi Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya lebih tidak boleh lagi. Ya, hanya Islamlah satu-satunya agama yang benar. Bala man aslama wajhahu lillah. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Apa yang dimaksud? Wajahnya diserahkan kepada Allah. Bagaimana hatinya? bagaimana tangannya, kakinya. Nah, ini salah satu kaidah dalam Al-Quran menyebut sebagian yang dimaksud keseluruhan. Menyebut sebagian yang dimaksud keseluruhan. Al-Quran sering berbicara tentang solat. Solat terdiri dari apa, Bu? Di dalam solat terdiri dari apa, Bu? ada ruko, ada sujud, ada membaca bacaan, ada berdiri. Al-Quran menyebut ruko saja kadang-kadang. Al-Quran menyebut sujud saja. Irka'u wasjudu rukuklah kalian, sujudlah kalian. Padahal yang dimaksud salat. Salat, ya. Al-Qur'an menyebut bacaan Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan fajar itu, bacaan subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Apa yang dimaksud? Salat subuh. Salat subuh berjamaah disaksikan oleh malaikat. Ada malaikat uh, siang, ada malaikat malam. Malaikat malam sudah turun, malaikat siang belum naik, ah, dua-duanya, dua kelompok malaikat ini eh, berkumpul ketika kita berjamaah sholat subuh. Disaksikan oleh eh, para malaikat. Nah, di situ disebutkan apa? Di situ disebutkan bacaan. Gitu. Yang dimaksud sholat. Nabi juga bersabda, "Man qama Ramadan." Wa fi riwayatin, "Man qama Lailatul Qadar." Barang siapa yang berdiri di malam Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apa yang dimaksud berdiri di situ? Iya, salat malam, qiyamul lail, tarawih disebut dengan berdiri. Nah, kembali di sini. Bala man aslama wajhahu lillah. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya, yang dimaksud seluruhnya dirinya, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Apa yang dimaksud? Keseluruhan. Ikhlas karena Allah. Wa huwa muhsinun dan dia berbuat baik. Dan dia berbuat baik, berbuat benar. Nanti di sini ada ada berapa, Bu? Ada dua. Yang pertama, menyerahkan dirinya kepada Allah. Niatnya ikhlas karena Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, muhsin. Dia berbuat baik, dia berlaku benar. Solatnya benar, puasanya benar. Ini yang kedua. Yang pertama ikhlas karena Allah. Maka falahu ajruhu 'inda rabbi dia akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, di sisi Allah. Dari ayat ini muncul kaidah bahwa syarat diterimanya ibadah ada ada dua syarat diterimanya ibadah ada dua. Jika syarat ini tidak ada atau hanya satu, maka ibadah kita tidak diterima. Apa syarat pertama? Ikhlas. Kalimat di sini man aslama wajhahu lillah. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, ingin mengharapkan wajah Allah, ikhlas. Syarat kedua apa, Bu? Syarat kedua, wahwa muhsin, benar. Ibadahnya benar. Walaupun kita ikhlas, walaupun kita berharap ridha Allah, tetapi ibadah kita tidak benar, keliru, maka Allah tidak akan terima. Allah akan tolak. Ya. Ah, ini atau oh, makna lain dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa la ilaha illallah? Bahwa kita beribadah hanya karena Allah. Ikhlas karena Allah. Apa Muhammad Rasulullah? Apa bu? Kita beribadah sesuai dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua-duanya harus ada pada diri kita. Maka orang yang ikhlas ibadahnya tetapi caranya berbeda dengan cara Nabi tertolak. Mungkin mengurangi, mungkin menambahi, mungkin uh, berbeda. Ya. Allah tidak akan terima. Walaupun itu baik menurut kita. Selesai baca Al-Quran, ditutup dengan Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim artinya baik sekali. Sadaqallah, Allah maha benar. Al-Azim, Allah yang azim. Allah yang azim benar. Artinya mulia sekali. Tetapi karena lafaz sadaqallahul azim tidak pernah diucapkan oleh Nabi ketika selesai membaca Al-Quran, maka jadinya bid'ah maka jadinya tertolak. Ya. Sebab kalau dikatakan sadaqallahul azim ini baik, benar, berpahala, walaupun Nabi nggak contohkan, ah, tentu nanti orang bisa nambah lagi. Sadaqallahul aliyyil azim. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Tambah lagi ar-rahmanir rahim. Tambah lagi malik yaumiddin, ya. Jadi rusak agama ini jadi hancur agama ini kalau kita boleh menambah-nambah apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Ini bagi orang yang amalnya ikhlas karena Allah dan dia berbuat baik maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa orang Nasrani tidak ada apa-apanya. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' Sementara orang-orang Nasrani mengatakan orang Yahudi itu tidak ada apa-apanya. Berarti antara Yahudi dengan Nasrani saling mengecek, saling memperolok, saling menghina. Berbeda dengan Islam. Islam justru datang membenarkan Yahudi, memberangkan Nasrani yang taat kepada Nabi Musa, taat kepada Nabi Isa. Ya. Yeah. Adapun Yahudi dan Nasrani saling menjelekkan, saling memperolok, saling menjatuhkan dengan mengatakan laisatin nasara ala syai' orang Nasrani itu tidak ada apa-apanya. Sementara orang Nasrani menjawab, Laisatil Yahudu ala syai' orang-orang Yahudi itu tidak ada apa-apanya. Ya. Wahum yatluna alkitab padahal mereka membaca alkitab Yahudi membaca Taurat, Nasrani membaca Injil, padahal Taurat dari Allah, Injil dari Allah. Mana mungkin jadi berbeda? Mana mungkin jadi berselisih? Ini menunjukkan bahwa eh, Taurat dan Injil yang ada di tangan mereka sudah dirubah oleh para pendeta dan pastor dan ini sudah terjadi semenjak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengatakan dulu makan sembelihan ahli kitab di zaman Nabi boleh karena ahli kitab dulu masih benar, sekarang nggak boleh lagi. Dulu di zaman Nabi nikah dengan wanita ahli kitab boleh, sekarang tidak boleh lagi karena sudah uh, sesat. Ini keliru. Ini keliru. Apakah orang ahli kitab di zaman Nabi sudah kafir apa belum, Bu? Ahli kitab di zaman Nabi Muhammad SAW sudah kafir apa belum, Bu? Sudah sudah sama dengan sekarang sudah kafir. Dan Nabi tahu. Ah, lihat ayatnya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Jadi orang kafir itu dibagi orang kafir itu dibagi dua. Yang pertama ahlul kitab, yang kedua kaum musyriki. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Siapa orang-orang musyrik? Iya Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Kalau di kita sekarang Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya. Itu orang-orang musyrik. Gitu. Apakah sama-sama kafir? Iya. Sama-sama kafir, sama-sama kekal di neraka, sama-sama oh, kita tidak boleh berwalak kepada mereka. Hanya bedanya dua tadi. Ya, cuma dua itu saja. Tidak lebih. Kazalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim. Begitu pula orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak berilmu, mereka mengucapkan seperti ucapan Yahudi dan Nasrani. Siapa yang dimaksud di sini? Abu Jahal, Abu Lahab. Orang-orang musyrik Arab. Mereka mengatakan, Muhammad tidak ada apa-apanya. Ikut-ikutan Yahudi dan Nasrani. Ya. Orang-orang Arab jahiliyah mengikuti Yahudi dan Nasrani mengatakan Muhammad tidak ada apa-apanya. Ya. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat Allah akan menghakimi mereka semua fima kanu fihi yakhtalifun terhadap apapun yang mereka perselisihkan. Jadi semua perselisihan yang tidak selesai di muka bumi ini nanti akan diselesaikan oleh Allah nanti pada hari kiamat perselisihan besar apakah Nabi Isa itu Tuhan atau bukan nanti akan selesai di sana perselisihan besar apakah Uzair itu anak Tuhan atau bukan nanti akan diselesaikan di sana. Ya, perselisihan siapa yang membunuh si fulan nanti akan selesai di sana. Siapa yang bikin fitnah huru hara ini sehingga porak-poranda bangsa kita dan seterusnya akan diselesaikan di sana. Bahkan sampai yang sekecil-kecilnya ya Sebetulnya yang ngambil sendal kemarin ini siapa? Si A apa si B apa si C akan diselesaikan di sana. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil akan selesai nanti di akhirat. Tidak meninggalkan perkara sekecil mungkin. Maka jangan kita mengatakan ini sepele, ini kecil, tidak. Kalau itu bukan hak kita, jangan diambil. Apa kata Nabi? jika kita mengambil tanah orang sejengkal, apa kata Nabi? Iya, kita punya tanah eh, 100 meter ke samping kanan. Dengan akal kita, dengan kedoliman kita, akhirnya kita mendapatkan tanah 100 meter lebih sejengkal. Ya, sedikit sejengkal. Dan itu bukan hak kita, itu hak orang. Kita ambil dengan zalim. Apa kata Nabi? Akan dikalungkan nanti tanah yang sejengkal itu terus ke bawah. Terus ke bawah. Sejengkal itu kan di permukaan bumi. Sejengkal atau 15 cm, 20 cm itu kan terus ke bawah. Tanah itu terus ke bawah. Entah berapa ribu meter ke bawahnya akan dikalungkan di lehernya waliyadubillah. ya dari sini keluar hukum bahwa orang yang memiliki tanah maka dia menguasai ke atas dan ke bawah ke atas dan ke bawah saya mempunyai tanah 100 meter 10 kali 10 ya di atas tanah saya ini tidak boleh ada sesuatu milik orang lain ya di atas tanah saya ini terus sampai ke sono ya terus tidak boleh ada sesuatu gitu ada tiang listrik ada kabel ada yang nggak boleh ah begitu juga ke bawah itu hak saya ya para ulama beristidlal dengan apa yang disabdakan Nabi tadi barang siapa yang mengambil uh, tanah dengan zalim sejengkal nanti akan dikalungkan di lehernya uh, sejengkal tanah itu ke bawah. Berapa lapis, Bu? Bumi? Berapa lapis? Ia sama dengan langit tujuh lapis. Tujuh lapis. Kemudian beliau membawakan ayat lain yang semakna dengan ayat ini. Ya. Coba ibu buka surat Al-Maidah. Surat yang ke Surat yang kelima Ayat 18 Ayat 18 Sudah ketemu? Silakan dibaca Surat Al-Maidah ayat 18 Iya. Wa qalatil yahudu wan nasara berkatalah orang-orang Yahudi dan Nasrani kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Ucapan ini tentu yang dimaksud oleh mereka bahwa kami uh, lahir dari Allah, tentu tentu tidak. Ini hanya sekedar istilah saja. Ya. Dan istilah seperti ini ditentang oleh Al-Qur'an Qul falima yu'adzibukum bidunubikum bal antum basharum mimman khalaq ditentang di sini. Kalian ini sama saja dengan yang lain. Justru Allah mengazab kalian disebabkan dosa-dosa kalian. Gitu. Nah, dari sini kita uh, memahami bahwa tidak boleh ada istilah-istilah tentang diri Allah, kami anak-anak Allah, kami ini eh, tentara-tentara uh, Allah, kami ini uh, pasukan Allah. Jangan ada istilah kecuali yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Maka mengatakan kedua tangan Allah, wajah Allah, telapak kaki Allah, itu boleh karena memang itu ada di Al-Quran dan Sunnah. Tetapi anak-anak Allah tidak boleh. Walaupun mereka yang dimaksud bukan anak arti sebenarnya. Tidak boleh. Karena berbicara tentang Allah itu harus memakai lafaz yang lafaz itu betul-betul ada di Al-Qur'an dan betul-betul ada di hadis. Tidak boleh ada eh, ngarang sedikit pun. Ya. Maka ucapan nahnu abnaullah wa ahibba'u kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya ini ditolak oleh Al-Qur'an. Ditentang oleh Al-Qur'an. Kenapa? Tidak boleh ada istilah uh, tentang Allah apa yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, uh, sebagaimana kita singgung di awal tadi, bahwa syarat diterimanya ibadah ada dua. Syarat diterimanya ibadah ada dua orang-orang yang ibadahnya tidak memenuhi dua syarat tadi atau hanya salah satu syarat saja maka nasibnya seperti apa yang disebutkan di beberapa uh, ayat ya ayat-ayat itu dibawakan oleh beliau di antaranya saya bacakan ya Al-Furqan 23 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا kami uh, datang melihat apa yang telah mereka amalkan. Ya, mereka beramal ya salat, ya puasa, ya sodako, ya berbagai macam peribadatan faja'alnahu haba'an mansura kami jadikan amal mereka itu seperti debu-debu yang berterbangan. Ini nasib orang yang ibadahnya bid'ah, tidak mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasihan, kasihan sekali. Ayat lain, An-Nur 39, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَصَرَابٍ بِكِيعَةٍ Orang-orang kafir itu amal mereka seperti fata morgana. Yahsabuhu dhama'anu ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Orang-orang yang kehausan menyangka bahwa itu air. Ya. Barangkali hari ini agak sulit kita melihat fata murgana, ya. Karena banyaknya rumah-rumah, gedung-gedung. Adapun di padang pasir sana, uh, kita bisa melihat ya di saat panas terik uh, melihat kejauhan itu seperti air air yang melimpah hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a tetapi ketika itu didatangi tidak ada apa-apanya tidak ada air ini perumpamaan dari Allah tentang uh, amalan orang-orang kafir. Seperti itu nasibnya. Ya. Kita lihat mereka hari ini beribadah, oh, melakukan aksi sosial, kemanusiaan. Mereka datangi orang-orang yang kesusahan, kebanjiran, oh, gempa bumi, korban perang. Tanpa pamrih mereka Oh, mengobati dan seterusnya. Orang-orang menyangka bahwa ini satu kebaikan yang akan dibalas oleh Allah, tetapi tidak karena mereka kafir. Ayat lain al ghasiyah awal-awal al ghasiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Hari itu wajah-wajah mereka khusyuk tertunduk ya, menyesal, ketakutan. Amilatun nasibah. Mereka dulu di dunia bersusah payah. Ia puasa, ia kebaktian, ia melakukan berbagai macam uh, kegiatan sosial. Tapi taslana hamiyah akhirnya mereka masuk neraka yang sangat panas. Tusko min ainin aniyah mereka diberi minum dari air yang sangat panas yang mendidih. Waliyadzubillah. Padahal mereka amilatun nasibah. Waktu di dunia dulu mereka bersusah payah, mereka uh, beribadah. Ya, lihat orang Buddha, Hindu, orang-orang Bali itu kan beribadah. Ya. Kadang ibadahnya banyakkan mereka, ya. Kalau kita libur Idul Fitri, Idul Adha, ya, kalau mereka lebih banyak lagi, ya. Yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Mahal, peribadatannya mahal. Ya. Untuk bakar mayat saja ratusan juta katanya, ya. Tidak cukup bensin seliter disiram, dibakar, tidak cukup. Ya. Ratusan juta. Nah, ini amilatun nasibah. Mereka bersusah payah di dunia ini beribadah, tapi akhirnya masuk neraka. Ya. Ada orang muslim yang nasibnya seperti itu. Walaupun tidak kekal. Apa istilahnya, Bu? Eh, E, karena kedoliman. Karena kedoliman. Dia datang kepada Allah dengan membawa pahala sholat, pahala puasa. Pahalanya ada, ya. Artinya bukan bid'ah. Pahalanya ada. Dia melakukan sholat sesuai sunnah. Puasa sesuai sunnah. Dapat pahala banyak. Oh, baca Al-Quran, dikir, wirid, sholat. Sholat-sholat sunat. Puasa sunat. Diterima. Ada pahalanya. Sesuai sunnah. Tapi akhirnya dia masuk neraka. Kenapa? Ya. Karena dia muf apa? Masih ingat? muf muflis muflis ya muflis. muflis adadruna manil muflis Nabi pernah bertanya pada para sahabat tahukah kalian siapa orang muflis itu muflis itu bangkrut para sahabat menjawab orang muflis adalah orang yang tidak punya dinar tidak punya dirham tidak punya uang bangkrut Nabi mengatakan tidak. Orang muflis yang dimaksud adalah orang yang datang kepada Allah membawa pahala solat, pahala puasa, baca Al-Quran, dikir, wirid, tetapi akhirnya dia masuk neraka. Kenapa? Kenapa? Iya, karena dia banyak mendolimi orang, menyakiti orang lain, mengambil harta orang lain, memukul orang, menendang orang, membunuh orang, menyebarluaskan aib orang. Dan Allah menegakkan keadilan di sana. Datanglah si A mengatakan, "Ya Allah, orang ini dulu mengambil uh, motor saya," misal. Ya. Ah, lalu diambillah pahalanya. Datang orang lagi si B, "Ya Allah, dulu orang ini memukul saya. Saya tidak salah apa-apa dipukul oleh orang ini." diambil lagi pahalanya. Datang lagi sisi, ya Allah dulu orang ini menendang saya, saya tidak salah apa-apa, saya didolimi. Ambil lagi pahalanya, terus si desi si e, dan seterusnya sampai habis pahala. Pahala dia habis. Pahala dia habis, masih ada yang datang. Ya Allah, orang ini dulu membunuh ayah saya, membunuh saya, dan seterusnya. Sementara pahalanya habis. Mau diambil apanya lagi? Pahalanya habis. Ya? Diambil apanya, Bu? Iya, kesalahan orang tadi diberikan kepada si fulan tadi. Ya? Jadi pahalanya habis, dosanya bertambah. Kemana tempatnya? Neraka waliyadzubillah. Ya? Maka sayang-sayang salat kita, puasa kita, dikir wirid kita, pahala kita kalau akhirnya harus diambil orang. Gara-gara apa? Kita menyebarkan aib orang. Kita mendolimi orang, menipu orang, mencuri, membunuh, dan seterusnya. Dosa-dosa kepada sesama manusia yang berupa kedoliman. Maka Allah oh, sangat benci kepada kedoliman maka apapun bentuk kezaliman akan dibalas oleh Allah walaupun yang berbuat zalim itu seekor seekor kambing. Ya, kan hadisnya pernah kita bahas dulu. Nanti pada hari kiamat akan ditegakkan, akan dibalas kezaliman itu kambing yang bertanduk mendolimi kambing yang tidak bertanduk maka Allah beri kesempatan kepada kambing yang tidak bertanduk untuk membalas. Untuk membalas. Padahal kambing. Nah, ini salah satu dalil bahwa yang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti bukan hanya manusia. Bukan hanya manusia. Tetapi hewan juga dibangkitkan. Kan ayatnya jelas. Ya. Wa idal uhusu husyirat. Dan ketika binatang-binatang buas dikumpulkan. Berarti nanti harimau, buaya, macan, termasuk kambing di sini tadi akan dibangkitkan pula. Untuk apa? Untuk dibalas siapa yang zalim, Siapa mendolimi siapa nanti akan dibalas. Ya, Jangankan kita manusia, kambing saja akan diadili kalau dia berbuat zolim. Nah, setelah diadili, yang bertanduk dibalas oleh yang tidak bertanduk, ya. Mungkin ada harimau yang zolim kepada harimau yang lain, oh dibalas, lalu dijadikan tanah. Allah jadikan hewan-hewan itu mati lagi menjadi debu tanah. Ah, detik itulah orang-orang kafir mengatakan, Ya leitani kuntu turoba. Alangkah senangnya kalau aku juga jadi tanah. Alangkah senangnya kalau aku juga menjadi debu seperti hewan itu. Tidak masuk neraka seperti ini. Gitu. Ya. Waliyadu billah kita jauhi segala bentuk kedoliman. Ya. Yeah. Kedoliman terbesar apa, Bu? Iya, kedoliman terbesar syirik. Inna syirka la dhulmun Ucapan Luqman terhadap anaknya. Kedoliman ada berapa, Bu? Masih ingat? Kedoliman ada berapa? ada tiga. Kedoliman terbesar tadi apa? Syirik. Yang kedua? Yang kedua? Tadi ya, dolim kepada orang lain. Memukul, menendang, membunuh, merampok, menipu, mencubit, menyebarkan aib orang lain. Ini zalim kepada orang lain. Yang ketiga, yang terakhir? Iya, dolim terhadap diri sendiri. Apa? Hah? Dolim kepada diri sendiri, ya Pak. Badannya diseletin, badannya diseletin sendiri gitu. Ya, tangannya dipukul-pukul sendiri gitu. Ya, ya itu termasuk, tapi bukan hanya itu. Ya, kalau itu kan ya jarang ya. Saya kira hanya orang yang nggak waras, ya. Kalau orang waras tidak akan berbuat seperti itu. Ya. Yang banyak kita lakukan, yang sering kali kita lakukan, mendolimi diri sendiri, ya. Banyak dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Terutama yang tidak taat. Apa mendolimi diri sendiri itu? Hmm? Tidak sholat. Itu mendolimi diri sendiri. Tidak puasa Ramadan. Minum khamar. Berzina. Berjudi. Artinya dia tidak zalim kepada orang lain dan bukan syirik. Gitu. Kan ketika orang tidak sholat kan tidak dolim kepada orang lain. Nah, dia menzalimi dirinya sendiri. Gitu. Maka ketika Adam berbuat salah, dan kesalahan Adam itu bukan salah kepada orang lain, maka Adam mengatakan, Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, aku telah zalim terhadap diriku sendiri. Ya Allah, kami telah zalim terhadap diri kami sendiri. Maka segala bentuk dosa dan dosa itu bukan kepada orang lain, itu berarti mendolimi diri sendiri. Apa contohnya tadi? Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, e, tidak zakat, tidak haji ketika mampu, membuka aurat, e, berzina, minum khamar, pokoknya e, dosa yang tidak menyalahi orang lain tapi menyalahi diri sendiri. Itu adalah mendolimi diri sendiri. Beliau banyak membawakan ayat-ayat di sini. Di antaranya surah Nisa saya bacakan. Innal munafikina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la Allah illa qalila. Sungguh orang-orang munafik itu menipu Allah. Orang-orang munafik itu menipu Allah. Maksud mereka mau menipu Allah. Mereka tidak beriman, pura-pura beriman, pura-pura salat, pura-pura Jumatan, pura-pura jihad. Wa huwa qadi'uhum, tapi pada hakikatnya justru mereka menipu siapa? menipu diri mereka sendiri. Menipu diri mereka sendiri. Karena kemunafikan mereka akan berimbas pada dirinya sendiri. Wa idza qamu ila salati qamu kusala jika mereka berdiri salat apa? Malas-malasan. Salah satu ciri orang-orang munafik kalau salat malas-malasan kusala. Ya, maka jangan kita sholat malas-malasan nanti uh, meniru perbuatan orang-orang munafik. Masih ingat perbuatan orang-orang munafik? Perbuatan ya, bukan i'tiqad. Karena munafik ini bisa i'tiqad, bisa uh, amal. Apa amalan orang munafik? Ya, kalau berbicara sering bohong. Kalau berjanji sering mengingkari. Kalau diberi amanah khianat. Kalau bermusuhan sangat bersangatan dendamnya tidak bisa bis dendam ke semua. Kalau sholat malas-malasan. Ya, kemarin sudah kita bahas uh, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat apa? Uh, isya dan subuh. Isya dan subuh. Karena apa? Karena tidak kelihatan. Ya. Yura'unan nas, mereka ria, mereka pamer kepada orang lain. Sifat orang munafik seperti itu wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Apa yang dimaksud sedikit sekali? Ya mereka uh, khusyuk, mereka uh, baik, mereka uh, taat di hadapan manusia. Kan orang di hadapan manusia itu kan sebentar. Ya, selebihnya dia sendiri bersama istrinya, ya. Di hadapan manusia itu kan sekali-sekali. Nah, berarti uh, sedikit ya. Ayat lain fawailul lil musalli celaka atau neraka wail bagi orang-orang yang salat alladzina hum an salatihim sahun yaitu orang yang salatnya sahun. Masih ingat salat sahun seperti apa? Dulu pernah kita bahas. Salat yang sahun adalah salat sahun mempunyai beberapa sifat sifat sahun pertama cara sholat cara sholat sifat sahun kedua waktu waktu ya nah, kemudian sahun yang ketiga tadi hati apa cara sholat sholat tidak mengikuti sunnah Nabi Solat yang tidak memenuhi syarat rukun, Nabi menyebut seperti ayam mematok makanan. Ya, tidak ada tumak nina. Eh, ini sahun. Solat yang tidak mencontoh Nabi, tidak ada tumak nina, tidak memenuhi syarat dan rukun, ini masuk ke dalam sahur. Yang kedua, waktu. Ya, Salat duhur jam 2, salat asar jam 5, salat maghrib sudah mau isya, salat isya sudah uh, larut, salat subuh jam setengah 7. Terus itu menjadi kebiasaan dia sehari-hari. Terus tidak menjaga waktu. Ini juga bisa masuk sahur. Ya, maka hentikan perbuatan kita, hentikan obrolan kita, hentikan kesibukan kita ketika datang waktu sholat laki dan perempuan. Ya. Kalau laki biasanya dengar azan ke masjid sudah ada uh, ininya yaitu azan, uh, perempuan ini yang enggak ada batasannya, ya. Uh, maka perempuan pun uh, harus jika terdengar azan segera ambil air wudhu uh, eh, salat. Ya. Agar jangan sampai masuk ke dalam sahur. Dan solat ini boleh ditunda, solat ini boleh diakhirkan, solat ini boleh e, diundur beberapa waktu, mungkin setengah jam, satu jam dan seterusnya, dengan beberapa alasan. Alasan pertama apa? Iya, masyakoh, masyakoh, kesulitan, macet misalnya, ya, macet yang sifatnya darurat, kebakaran, kebanjiran, nolong orang kecelakaan, eh, ini boleh. Boleh diundur atau dijamak kalau zuhur atau kalau maghrib. Gitu. Jam 1 e, eh, nolongin orang kecelakaan, bawa ke rumah sakit, padahal belum sholat zuhur, udah biarin. Urusin saja yang sakit itu e, sampai asar. Nah, nanti begitu asar, uh, sholat duhur dulu, kemudian sholat asar, di jamak namanya. Tetap empat-empat. Kalau tidak kosor, kalau tidak safa, Ya, tidak boleh di Apalagi? Alasan apa sehingga kita boleh sholat duhur jam 2 misalnya? Sholat isya jam 9, setengah 10 misalnya, alasan apa? Selain masyakoh tadi. Eh? ya uh, panas atau selain itu tetapi harus imam uh, tetapi yang mengundurkan harus imam gitu jadi imam masjid ini mengatakan tak ya setengah jam lagi ah ini boleh boleh atau isya ya imam masjid ini e, mengundurkan isya sampai jam 9 atau setengah 10 boleh dengan syarat imam maka perkataan salat isya yang terbaik itu di akhir diakhirkan ucapan ini belum selesai ya ucapan ini belum selesai salat isya itu bagus diakhirkan betul dengan syarat yang mengakhirkan siapa imam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makmum menunggu-nunggu sampai uh, banyak yang mendengkur. Sambil duduk bersila, uh, ngantuk menunggu komat, Nabi belum keluar-keluar, Bilal belum berani komat, uh, para jamaah, para sahabat menunggu-nunggu sampai ngantuk. Ya, Begitu Nabi keluar tengah malam kira-kira, eh, mereka langsung berdiri dan tidak wudhu lagi. Ya. Apalagi tidur dulu sebelum sholat isya. Salah satu yang tidak disukai oleh Nabi adalah tidur sebelum tidur sebelum sholat isya ini salah satu yang tidak disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidur sebelum sholat isya. Nabi selalu tidur setelah sholat isya. Ya, dan Nabi jarang sekali berbicara setelah sholat isya. Ya, artinya ngobrol-ngobrol, ngumpul-ngumpul gitu kan. Eh, walaupun tentu ini tidak haram, tetapi Nabi seringnya habis sholat isya langsung tidur. Habis sholat isya tidur. wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih. Apa bedanya? Apa bedanya? Mereka tidak takut untuk masa yang akan datang. Mereka tidak bersedih untuk masa yang sudah ditinggalkan. Gitu. Jadi orang-orang yang akan yang akhirnya masuk surga nanti itu tidak takut, tidak takut apa yang kedepannya. Gitu. Tidak seperti kita di dunia ini. Ini anak ya oh, sekolah nggak naik-naik ya. Oh gimana nanti cari kerja ya? Ada ketakutan di kita kan? Nanti gimana kalau dia dewasa ya? Nah itu dunia. Ada saja ketakutan ya ini jualan makin lama makin sepi, ya kalah saing sama toko-toko besar, partai-partai besar, ada ketakutan, gitu ya. Sebentar lagi mau pensiun, kerja apa ini ya? Nah itu dunia kayak gitu, ya. Ini kayaknya suami mau nyerai ini, gimana ini kalau dicerai ya? Ehm, ada aja ketakutan seperti itu. Itulah dunia. Ketakutan yang akan datang. Dan yang uh, apa nanti di akhirat nanti tidak ada. Tidak ada seperti itu. Bagi yang mendapatkan nikmat, bagi yang taat, tidak ada ketakutan seperti itu. Yang ada senang harapan, senang harapan. Gitu. Walahum yahzanun dan tidak bersedih terhadap apa yang telah ditinggalkan. Ya, nggak ada sedih. Memang sekarang saya masuk surga ya, tapi kenapa dulu saya cuman jadi satpam ya, sedih, inget dulu jadi satpam. Enggak, ya, enggak sedih, ya. ya saya sekarang udah enak-enak surga, tapi dulu saya jadi pengemis, ya, enggak, enggak sedih. Ya, saya kira di dunia aja kita nggak sedih ya. Sekarang kita jadi direktur misalnya, Dulu waktu awal di Jakarta jadi kuli panggul misalnya. Saya kira nggak sedih ya. Malah bangga kan? Apalagi nanti di akhirat nggak. Maka nanti orang yang di akhirat masuk surga, dia tidak menyesali kenapa dulu jadi pengemis, jadi tukang ojek, jadi satpam, jadi cleaning service dan seterusnya, tidak menyesal. Ya. Nah, ini makna dari wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak takut terhadap apa yang akan mereka hadapi dan mereka tidak bersedih terhadap apa yang telah mereka tinggalkan. Jadi ke depan dan ke belakangnya nikmat. Tenang. Dan ketenangan ini kan mahal. Berapa banyak orang kaya tapi nggak tenang. Gitu. Dia punya toko 15 tapi bawaannya was-was bawaannya nggak tenang padahal kukunya 15 ya ada rasa khawatir gimana kalau oh, tahun ini nggak nambah lagi gimana kalau nanti oh, hilang satu hilang dua was was beda dengan orang yang tenang ini sebuah kenikmatan ya. taulah kita dari sini bahwa kebahagiaan itu tidak hanya dari materi berapa banyak orang yang hidupnya pas-pasan tapi bahagia senang tenang aman Berapa banyak yang uangnya oh, miliaran tapi dia was-was, takut, khawatir. Gitu. Nah, ibu lihat ini dunia politik ya, orangnya seperti itu. Was-was, takut ini itu. Ya. Kasihan, ya. E, mereka tidak merasakan kebahagiaan di dunia. Lihat para ulama. Ulama yang hidupnya sangat sederhana, tapi bahagia sekali di, dunia, di dunia, menikmati Dunia itu betul-betul dinikmati. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi mengambil banyak dari dunia ini? Tidak. Sedikit sekali yang diambil oleh beliau. Tapi diambil dengan uh, maksimal, dinikmati. Maka beliau menikmati dunia ini. Ya, makanan yang beliau makan, makanan-makanan yang enak. Ya, wanita yang beliau nikahi, wanita-wanita yang beliau ingini, yang beliau cintai, yang beliau sukai. Ya, karena beliau menikmati dunia ini. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' haula'i ahlul kitab alladzina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengucapkan kalimat di atas adalah ahlul kitab yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yeah. Di mana ahli kitab hidup bersama Nabi Bu? Di mana? Di Mekah apa di Madinah? Iya di Madinah. Di Madinah. Di Mekah tidak ada. Di Mekah tidak ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adanya di Madinah. Maka eh, ayat-ayat uh, yang berbunyi ya bani Israel, ya Ahlul kitab, itu semuanya turun di turun di Madinah. Apa istilahnya? Ayat-ayat yang turun di Madinah namanya Madaniyah. Yang turun di Mekah namanya Makiyah. Ya. Nah, ini ayat terakhir yang dibawakan oleh beliau uh, suratul hajj innal amanu wal hadu was-sabiina wal majus sesungguhnya orang-orang yang beriman <clears throat> Berarti kaum muslimin ya. Walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wassabiin, orang-orang sabiin, orang sabiin menyembah apa, Bu? Orang sabiin menyembah apa? Menyembah bintang. Menyembah bintang. Wan Nasara, orang-orang Nasrani, wal Majus, orang-orang Majusi, orang Majusi nyembah apa, Bu? Nyembah api. Walladzina asyraku dan orang-orang musyrik, ini Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, Innallaha yafsilu bainahum. Allah nanti akan menghukumi mereka. Allah nanti akan menghukumi mana yang diterima agamanya, mana yang tolak. Ya, pada hari kiamat Allah akan menghukumi mereka semua. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang diterima agamanya, mana yang tolak. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sungguh Allah uh, menyaksikan uh, segala sesuatu. Kul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haq wa huwal fattahul alim. Ya, ini uh, perintah Allah kepada kita semua uh, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. yajma'u bainana rabbuna Tuhan kami akan mengumpulkan kita semua dan akan menentukan siapa di antara kita yang berada dalam kebenaran. Ya. Rasulullah tidak takalluf ketika dakwah beliau ditolak, ketika kebenaran dicaci maki, maka Nabi mengatakan tunggu. Tunggu saatnya di mana nanti kita akan bertemu dan Allah yang akan mengadili kita semua. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, barangkali hanya itu yang bisa kita bahas. Ada pertanyaan? Silahkan. Kita boleh menunda sholat dengan beberapa syarat. Apabila kita sedang bermajlis di satu tempat, rumah, bolehkah kita menunda sholat sampai kajian selesai? Ini tidak dicontohkan oleh Nabi ya. Nabi mencontohkan uh, berbicara habis subuh sampai sampai duhur. Begitu duhur sholat. Ya. Kemudian habis duhur Nabi bicara lagi sampai asar. Begitu asar sholat berjamaah. Habis asar dilanjutkan lagi sampai maghrib. Ya, ini pernah terjadi sekali seumur hidup beliau. Maka para sahabat mengatakan, di antara kami ada yang ingat, di antara kami ada yang lupa. Ya, Seharian Nabi bicara. Dari habis subuh sampai maghrib. Nah, maka mengambil contoh di sini, jika kita e, membuka majelis ilmu, maka selesaikan ketika waktu sholat telah tiba. Gitu. Kecuali dia imam. Dia imam di masjid itu. Ya. Misalnya jam sudah masuk isya, dia masih ceramah, ya, dia imam, ah, tentu berhak. Ya, nanti sampai jam 9 baru isya, ah, ini boleh. Dengan syarat dia imam. Kalau dia bukan imam, apalagi cuman diundang di masjid itu, maka dia harus tunduk kepada imam. Kalau kita bermajlis di masjid dan selesai menjelang sholat, sholat menjelang waktu sholat tiba, bolehkah kita pulang atau harus menunggu sholat dulu agar sholat tidak tertunda? Uh, sholat yang terbaik kan di awal waktu. Sholat yang terbaik di awal waktu. Walaupun bagi wanita sholat berjamaah tidak wajib, tapi yang terbaik di awal waktu. Tentang sholat di awal waktu tidak ada perbedaan. Antara laki dan perempuan sama. Laki-laki disuruh sholat di awal waktu, begitu juga perempuan. Maka perempuan uh, dia harus memperhatikan waktu. Maka yang terbaik uh, sholat, ya sholat. Karena uh, yang terbaik sekali lagi di awal waktu. Walau seseorang itu menuntut ilmu syar'i, apakah masih berpeluang menjadi manusia yang bangkrut di akhirat kelak? Iya. Dia menuntut ilmu syar'i, dia sholatnya mengikuti sunnah Nabi, puasanya mengikuti sunnah Nabi, hajinya mengikuti sunnah Nabi, tapi suka mencuri, suka membicarakan aib sesama, mendolimi orang lain, bisa bangkrut, bisa bangkrut. Ya. Yeah Nah, oleh karena itu e, wajib bagi kita menjaga diri kita. Jangan mendolimi orang lain. Jangan mendolimi orang lain. Justru semakin kita mempelajari ilmu syar'i, semakin kita takut mendolimi orang lain. Ya, mulut terutama. Barangkali kalau kaki, tangan e, bisa terkontrol ya. Jarang di antara kita yang nyubit orang, mukul orang. Tapi mulut yang banyak mendolimi ngobrol saking asiknya ya nggak uh, sadar ngomongin orang ya dan itu yang seru itu yang nikmat karena memang dibumbui oleh setan gitu kalau dalam obrolan itu kok ngomongin orang oh, apalagi ngomongin atasan ngomongin orang besar ngomongin uh, ini tambah oh seru ya karena yang membuat seru setan padahal itu aib yang mestinya kita tutup Ada yang mengatakan bahwa ada perbedaan antara sholat tahajud dan kiamulai. Iya, kiamulai itu belum tentu tahajud. Tahajud pasti kiamulai. Karena qiyamul lail atau sholat malam ada dua. Apa dan apa? Qiyamul lail itu atau sholat malam ada dua. Apa dan apa? Tahajud dan witir. Tahajud dan witir. Tahajud genap, witir ganjil. Dua-duanya qiyamul lail, dua-duanya sholat malam. Yang di bulan Ramadan sering diberi nama oleh para ulama dengan solat tarawih. Solat tarawih. Sama solat tarawih, ada witirnya, ada tahajudnya. Hanya khusus solat tarawih, eh, tahajudnya boleh sebelum tidur. Bagaimana bagi wanita yang melaksanakan solat subuh di rumah, apakah juga disaksikan malaikat? Ya, kalau dia bertepatan dengan waktu itu. Bertepatan dengan waktu berjamaah itu. Ya. Artinya uh, seorang wanita walaupun di rumah dia juga harus me menjaga waktu, ya. Jangan mentang-mentang dia wanita tidak ke masjid lalu mengakhirkan waktu tidak boleh tetap harus dia di awal waktu.